Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabdul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-134 ya. Ya. Yang mana? Naam. Qala Syekh rahimahullah, fa in qala qailun kalau seandainya ada orang yang berkata, "Mal hikmah min dzikri ijmal idza kana yahtaju ila bayan?" Apa sih tujuannya menyebutkan lafaz yang global kalau nanti masih butuh penjelasan? Kenapa enggak langsung penjelasan itu loh? Paham belum? Kenapa kok enggak langsung jelaskan rinci itu? Kenapa diglobalkan dulu baru disebutkan rinciannya? Itu kan pertanyaannya, kenapa itu loh? Hikmahnya apa? Tujuannya apa itu loh? Kulna kita katakan min ajli an tatatalli' an-nufus li fahmihi. Agar jiwa itu tergerak untuk tatatalli' untuk mencari-cari, untuk memahaminya. Ya, wa tasra'ib na'am wa tasra'ib li ma'na dan agar na'am istilahnya penasaran dengan maknanya. Ya enggak? Ini masih global. Butuh rincian. Nah, orang tanya, uh, rinciannya apa ya kira-kira? Jadi terpancing itu, ya enggak? Kalau antum misalkan dengar sesuatu yang masih global, terpancing untuk mencari nggak rinciannya? Nah itu tujuannya. Tujuan. Tapi kalau dirinci langsung tanya nggak tuh kira-kira? Nggak tanya. Dirinci langsung udah tahu. Tapi kalau misalkan disebutin global, antum pasti terpetik pada benak antum. Wah kira-kira apa rinciannya ya? Ya nggak? Jadi membuat orang itu apa baru penasaran. Itu tujuannya. Maknanya apa ya? Li'annaka idza ataital insan syai'an bayinan dikarenakan sesungguhnya engkau apabila memberikan kepada manusia sesuatu yang jelas gamblang dirinci sara luqmatan sa'ighatan qatla yahtamu bihi bisa jadi itu menjadi apa luqmah nah semacam apa semacam na barakallahu fikum intinya apa nah semacam suapan yang langsung yang orang nggak peduli nggak paham enggak terlalu perhatian dengannya dirinci langsung soalnya nggak ada pertanyaan lagi tapi kalau global kalau disebutkan global masih tanya nggak biasanya? Nah, taruh rinci udah. Diam. Sudah tahu rinciannya. Nah, seperti itu. Walakin idza ataitahu syai'an mujmalan tasa'ala wa fakkara wa bahatha. Akan tetapi ketika engkau memberikan manusia itu sesuatu yang global, membuat orang tersebut tasa'ala, bertanya-tanya, wa fakkara, berpikir, wa dan mencari apa ya rinciannya. Na'am kalau fikum. Misalkan anda mengatakan, eh, misalkan mengatakan abawani, itu naki eh, abawani musanna atau mulhak bil musanna? Oh, ada yang katakan musanna Ustaz. Enggak, keliru. Nah, kalau kamu katakan musanna keliru. Nah, kemudian ada yang katakan mulhaq musanna Ustaz. Itu juga keliru kalau dikatakan mulhaq musanna. Nah, terus apa jawabannya? Nah, karena global gitu kan jawabannya fi tafsil, ada rinciannya. Nah, setelah ada ucapan ada rinciannya, nunggu enggak rinciannya? Nunggu membuat orang itu penasaran apa maksudnya. Jika yang kamu inginkan dengan abawani abun wa abun, na'am musanna. Jika yang antum inginkan abawani abun wa umun abawani abun wa umun maka itu menghakbil musanna. Jelas gitu loh. Awal mulanya kan masih bertanya-tanya, kok dirinci apa rinciannya? Itu fungsinya. Jadi datang global itu membuat orang itu bertanya-tanya, penasaran, berpikir, apa sih rinciannya? Um, na'am kita lihat. Fa wa idza nam fa idza warada al-bayan warada ala nam warada ala nafsi musyri'at nam musyri'ab nam musra'ibatan tami'atan fil bayan apabila datang nam penjelasan nam eh, barakallahu fikum setelah apa setelah awal mulanya global warada ala nafsin maka adalah atau tertanam pada jiwa itu sesuatu yang penasaran dan ingin mendapatkan penjelasan tersebut. Nah, awal mulanya ketika apa? Ketika global. Jadi pengen tahu penjelasannya atau rinciannya. Paham salah ya? Nah barakallahu fikum. Cukup sekian dulu soal taala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yaitu mengenai masih sambungan cara mengeluarkan yang global nah barakallahu fikum atau istilahnya cara mengeluarkan atau merinci sesuatu yang global menjadi